faqad ibtada' Kata beliau rahimahullah ketahuilah bahwa salat yang wajib adalah lima salat. La yuzad, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Waktu-waktunya hanya lima waktu. Zuhur, Asr, Maghrib, Isya, dan Fajar. Sedangkan safar dikerjakan dua rakaat, dua rakaat, kecuali Maghrib. Barang siapa yang menganggap ada kewajiban sholat lebih dari lima waktu faqad ibtada' Barang siapa yang berkata kurang dari lima waktu faqad ibtada' maka dia telah mengada-adakan kebid'ahan fahuwa mubtadi' Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita sudah baca syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan. Hafizahullah taala wa ra'ah dan sampai pada ucapan beliau as-salawatu bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin khamsa salawat. Bahwa salat-salat wajib menurut dalil dari Quran, menurut dalil dari sunnah dan secara ijma' kesepakatan seluruh para ulama adalah lima waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda dirikanlah salat liduluki syamsi ketika matahari tergelincir ila ghasaqil lail sampai Jazakallah Sampai malam. Atau ghasaqil lail sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr. Dan Quran al-fajr, bacaan di waktu fajar. Inna Quran al-fajri kana masyhuda Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar masyhuda dipersaksikan. Ikhwani fi din Bukan maknanya dirikanlah salat pagi dan malam dan fajar yang berarti tiga. Bukan. Ya. Tetapi kalimatnya ila ghasaqil lain. Dari duluki syams sampai ghasaqil lail. Berarti berapa salat? Karena makna dulu syams disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kuha ay zawaluha kuha adalah zawal zawal adalah matahari tergelincir matahari meninggi sejak terbit terus naik sampai di atas kepala. Setelah itu mulai turun. Nah ketika mulai turun itulah yang disebut dengan zawal, tergelincirnya matahari. Dan itu awal waktu sholat duhur. Awal waktu sholat duhur. Yang dikerjakanlah sholat dari sejak tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Sampai Artinya kerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan sampai malam. Berapa salat berarti di dalamnya? Ada empat waktu salat. Dan tafsir ini bukan hanya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan pula oleh Nafi' dari Ibn Umar. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam tafsirnya dari Zuhri dari Ibn Umar dan juga disebutkan dengan pendapat yang sama dari Abu Barzah Al-Aslami dan ini juga termasuk riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Mujahid wal Hasan Ad-Dhahhak wa Abu Ja'far wa Qatadah wa hadha alladhi ikhtarahu Ibnu Jarir dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Barza Ibnu Mas'ud. Empat sahabat. Dan itu juga yang dikatakan oleh Mujahid wal Hasan wal Dhahak wa Abu Ja'far al Baqir wa Qatadah tokoh-tokoh para ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya Wahada alladhi ikhtarahu Ibnu Jarir dan inilah yang dipilih pendapat ini oleh Ibnu Jarir al tabari rahimahullahu taala bahwa makna dulu syams adalah zawaluha tergelincirnya matahari ila ghasaqil lail wa ghasaqil lail dhalamul lail ghasaqul lail dhalamul lail ila ghasaqil lail berarti ila dhalamihi fahasala min hadal waqt maka didapatkan di antara dua waktu ini akhadha minhu dhuhra wal 'asra wal maghriba wal kerjakanlah salat dari mulai waktu tergelincirnya matahari sampai malam salat sudah gelapnya malam berarti isya Salat ketika zawal, ketika dulu kusyams, salat duhur. Tetapi karena kalimatnya ila ghasaqil lail, berarti kerjakan semua salat sampai malam. Dan dirincikan oleh Rasulullah SAW, hendaklah salat di waktu duhur, kemudian di waktu asr, dan di waktu maghrib, dan kemudian dikerjakan salat isya di waktu malam semakin gelap, yaitu hilangnya syafakul ahmar Ikhwani din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mendapatkan empat min ghasaqil lail dulu eh, duluki syams ila ghasaqil lail ditambah satu wa Qur'an fajr dan bacaan salat di waktu fajar. Artinya kerjakanlah salat di waktu fajar. Wa Qur'an fajr wa inna Qur'an fajri kana masyhuda bahwa bacaan salat atau salat di waktu fajar dipersaksikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu <clears throat> dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda kata Nabi tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahar bahwa salat fajar dipersaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari rahimahullah. Demikian pula diriwayatkan dalam Ashabus Sunan Tirmidzi wan Nasai wa Ibnu Majah Ketiga-tiganya dengan sanad yang hampir sama bermuara kepada Ubaid bin Asbat bin Muhammad dari bapaknya. Dia berkata, Ila akhiris sanad. Kata Tirmizi hadal hadis hasanun sahih. Wa fil di dalam lafaz lain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Qal kata beliau, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergiliran di tengah kalian malaikat malam dan malaikat siang bergiliran. Yajtami'una fi salati as subhi wa salati al ashr Maka mereka berkumpul pada waktu salat fajar dan pada waktu salat asar. Pada waktu fajar, malaikatul lail masih ikut salat fajar. Malaikat siang sudah datang dan sudah ikut salat dalam salat fajar. Setelah salat, malaikat malam Pergi kembali kepada Allah Ta'ala. Sore pada waktu asar. Malaikat malam datang. Ikut hadir salat asar. Bersama kaum muslimin. Dan sedangkan malaikat siang masih ikut sholat asar. Kemudian malaikat siang pergi digantikan malaikatun lail, malaikatul lail. Taib. Berarti salat fajar dan salat asr disaksikan lebih banyak malaikat. Disaksikan lebih banyak malaikat sehingga dua salat ini dua salat yang utama. Pertama salat fajar yang disebutkan dalam ayat ini inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang kedua salat asr sehingga ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tersibukkan oleh kaum musyrikin dalam perang sampai terlewat salat asar, Rasulullah SAW mendoakan doa kejelekan pada kaum musyrikin. Semoga Allah penuhi mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Syagaluna mereka menyibukkan kami dari salatul wusta, salatul asr. Menyibukkan kami dari salatul wusta. Apa salatul wusta? Salatul asr. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian bahwa salat fajar kana masyhuda, lebih disaksikan. Bukan berarti yang lain tidak disaksikan, yang lain juga disaksikan. Tetapi disaksikan salat fajar tasyahaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayyanaha biqaulihi wa Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa yang ada dalam ayat tadi dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Mengajak mereka untuk salat. Mengajak para sahabat untuk salat ketika zawal. Kemudian menyatakan ini adalah waktu salat duhur. Kemudian diajak lagi untuk salat asr. Ini awal waktu asr. Ila akhir ini. Maka disebutkan bahwasanya salat duhur adalah ketika zawal, ketika tergenam matahari. Dan kemudian salat asr setelah bayang-bayang serupa dengan aslinya, ini terlewat sedikit, itu waktu salat asar. Wal maghrib ida wajabat. Maghrib ida wajabat kalau sudah terbenam matahari. Dan isya ketika hilang syafaqul ahmar. Ketika hilang warna merah langit syafak yang ahmar yang warna merah muncul ketika maghrib dan hilang ketika isya. Dan fajar diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan qaul wal fi'l dimulai waktunya sejak terbitnya fajar as-sadiq. Karena fajar ada dua. Ada fajar kizib ada fajar sadiq. Fajar kedip disebut kedip karena dia muncul seperti cahaya hajar, tapi kemudian gelap lagi setelah itu. Baru muncul fajar yang sadar, yang kemudian diiringi setelah itu dengan semakin terang semakin terang sampai isfirar kemudian terbit matahari. Baik. Maka barakallahu fikum. Awal waktu dari waktu fajar adalah fil ghalas dan itu yang paling sering Rasulullah SAW kerjakan yaitu ketika muncul fajar sadiq bedanya dengan fajar kadib bahwa fajar kadib kadzana sirhan seperti ekor serigala semburat ke atas membesar begitu vertikal ke atas itu bukan fajar yang dimaksud karena sejak setelah itu gelap lagi. Muncul fajar sadiq horizontal. Mendatar begitu, merata sampai ke kanan. Bukan di tengah saja semburat ke atas seperti ekor serigala, tidak. Tetapi dari semua ufuk kamu lihat ada cahaya. Paling tidak membedakan dengan apa yang ada di atasnya dan di belakangnya. Kalau kamu lihat ke sana, lihat ke atas, lihat ke belakang, sana udah lebih terang. Itu fajar sadiq. Ikhwan ibn a'azakumullah setelah datang fajar sadiq itulah waktu salat fajar. Dan pada akhirnya ini akhir waktu salat fajar adalah isfirar ketika mulai menguning. Itu akhir. Karena setelah itu akan terbit matahari. Setelah terbit matahari intaha waktu salat al-fajr. Selesai waktu salat fajar. Bayanaha biqaulihi wa fi'lihi. Rasulullah SAW terangkan dengan ucapannya dan beliau terangkan juga dengan perbuatannya walaha awqatun khassah masing-masingnya memiliki waktu-waktu khusus la tasih hadhihi salah illa fi waqtiha tidak sah sholat kecuali pada waktunya. Di antara syarat sahnya sholat adalah duhulul waktu. Masuknya waktu sholat. Karena Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi kaum mukminin adalah kewajiban yang berwaktu. Kewajiban yang berwaktu, tidak sembarangan, tidak seenaknya. Kanat alal mu'minin kitaban mawquta, kitaban yakni kinayah alal wujub. Seperti kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kalimatnya kutiba yang kalau diterjemahkan letterlet ditulis bagi kalian puasa. Kutiba alaikumul qital ditulis atas kalian perang atau jihad. Itu juga sama kalimat kalimatnya kutiba. Ditulis maksudnya diwajibkan. Sekarang kitaban sama saja kewajiban mauquta yang berwaktu. Ay mafruḍatun fi awqatin muhaddadah. Maknanya dia adalah mafruḍah diwajibkan difardukan fi awqatin muhaddadah pada waktu-waktu yang tertentu yang bayanah Rasulullah SAW biqalihi wa amalih yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapannya dan perbuatannya la yajuzu ikhrajuha an mawaqitiha tidak boleh keluar dari waktu-waktunya illa fi halatil udhur kecuali waktu udhur keadaan udhur Salat duhur di waktu duhur, salat asar di waktu asar, salat maghrib di waktu maghrib, salat isya di waktu isya. Dan salat fajar di waktu fajar. Adapun hal udur, keadaan udur bi annama aw nasya nama anha aw nasya hatta kharaja al-waqt sampai keluar waktu, ketiduran atau lupa sampai keluar waktu. Faida dzakara aw istayqadha kalau dia ingat atau dia bangun dari tidurnya yajib alaihi al-mubadarah bil salati fi ayyi waktin. Kalau dia bangun atau dia sadar atau dia mulai ingat, maka kerjakanlah ketika dia ingat, ketika dia bangun. Fi ayyi waqtin kan. Pada waktu kapanpun. Lupa salat tuhur sampai sudah salat asal sudah maghrib. Kamu baca Quran, ingat tuhur saya, saya tadi belum salat. Kerjakan saat itu. Kerjakan saat tersebut. Barakallahu fiikum. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan man nasiya salatan au nama anha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa terhadap satu salat atau dia tertidur dari satu salat fal yusalliha idza dzakaraha maka kerjakanlah dia ketika dia ingat la kafarata laha illa dhalik. Nggak ada kafarah kecuali itu. Nggak ada penggantinya. Nggak ada tebusannya. Kecuali kerjakan ketika ingat. Wa amma man ta'ammada ikhrajuha. Adapun siapa-siapa yang menyengaja keluar dari waktu salat. Fala tasihha minhu. Maka tidak sah salatnya dari dia. Nggak diterima. Walau sallaha. Walaupun dia kerjakan. Tidak sah. Karena bukan karena lupa, bukan karena tertidur, tapi karena sengaja. Nanti sajalah salat maghribnya, atau nanti sajalah salat isyaknya, sampai waktu subuh. Atau dia tunda waktunya di luar waktu maka la tasah tidak sah. Liannahu lam yusalli salah allati amarahu Allah biha. Karena berarti dia tidak mengerjakan salat sesuai dengan perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin adalah kewajiban yang berwaktu. Wa innama salla salatan ala hasbi hawa. Kalau seenaknya sendiri dengan sengaja-sengaja mengerjakannya di luar waktu salat, maka tidak sah karena dia tidak mengerjakan sesuai perintah, bahkan mengerjakannya ala hasbi hawa. Dia kerjakan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Maka itu bukan ketaatan. Karena saya ada perlu nanti siang, jam 11 sampai jam 2, maka saya kerjakan sekarang aja lah. eh kita sholat duhur jam 10. 10 pagi. Nah, terus, tidak sah. Kok seenaknya? Tidak bisa. Salat adalah kitaban mawquta, kewajiban yang ada waktu-waktunya. Faida ta'ammada ikhrajuha 'anil waqti lam tuqbal minhu walau sallaha. Maka kalau menyengaja mengeluarkan salat dari waktunya, maka tidak diterima walaupun dia kerjakan. Fa'alaihi taubah maka atasnya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala wal muhafadzah 'ala salah dan kemudian menjaga salatnya. Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian. Perintah dalam Quran tidak hanya aqimus salah, dirikanlah salat. Tetapi ada kalimat hafizu, jaga. Jaga waktu-waktunya, jaga rukun-rukunnya, jaga kewajiban-kewajibannya, jaga syurutuha, jaga semuanya agar salat kalian sempurna. Khususnya salatul wusta, yaitu salat asr. Berarti salat fajr keistimewaannya disebutkan dalam ayat tadi, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Salat asr diistimewakan dalam ayat ini hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk qanit dengan khusyuk dengan memanjangkan berdirinya wa adadu rakaat adapun jumlah rakaat juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-fajru raka'atan. Salat fajar dua rakaat. Salat maghrib tiga rakaat. Karena maghrib merupakan witrun nahar. Witirnya siang. Siang dari mulai duhur atau dari mulai <clears throat> subuh, duhur, asar semuanya genap ditutup dengan witir yaitu maghrib. Salat isya kemudian salat ba'dah ba'diyah Ba'di Isya, kemudian sholat nafilah kemudian ditutup juga dengan witir, witir malam. Maka disunnahkan dengan sunnah yang ditekankan untuk mengerjakan witir malam. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan witir la safaran wala hadara. Tidak pernah meninggalkan witir, tidak waktu safar, tidak pula waktu mukim. Selalu mengerjakan witirnya. Wal maghrib itu nahar. Wal zuhur arba raka'at. Sedangkan zuhur empat rakaat. Wal asr arba rakaat. Asr empat rakaat. Wal isya arba rakaat. Ini juga sudah mujma alaihi indal ulama. La khilaf. Tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Maka siapa yang menambahnya, salat maghrib jadi empat, atau salat asar jadi tiga, Faqadib tada maka dia mengadakan kebid'ahan. Wafis safari dalam safar Tuqsarul rubaiyah ila rak'atain. Adapun dalam safar dikosor salat-salat yang rubaiyah yang empat rakaat yaitu duhur, asr dan isya kama ja'at bidzalika sunnah as tsabitah sebagaimana telah datang riwayat-riwayat yang tsabitah yang sahihah dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ja'a bihal Quran bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah jika kalian dorot fil ardi, jika kalian dalam keadaan di perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk meringkas salat kalian. Dan dirinci oleh Nabi bahwa yang di ringkas adalah salat duhur, salat asar dan salat isya. Maghrib tidak bisa dikurangi. Dikurangi satu Harusnya jadi tidak witir. Jadi genap. Padahal itu witr nahar. Kalau dikurangi dua, Hah? Barakallahu fikum. Tidak ada salat sendirian. Barakallahu fikum. Illa al-witr dengan tiga rakaat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah. Amal fajar fahiya baqiyatun ala rak'atain. Adapun fajar sudah ringkas, nggak perlu diringkas lagi. nggak perlu dikosor lagi, sudah dua rakaat. Wa amal maghrib, adapun maghrib fala tuqsor. maka dia tidak dikosor. Liannaha witrun nahar, karena dia witirnya siang. Walau kusurat sarat syafa'an, kalau dikurangi jadi syafa'an. Jadi genap. Wa hakadha ja'atil ahadi fi hadhihi salah Demikianlah telah datang hadis-hadis dalam masalah salat ini dengan muttafaq wa mujma' alaih indal ulama. Dalilnya secara tegas dalam Quran, dalam sunnah dan secara ijma' kesepakatan seluruh para ulama. Fala yajuzu li ahadin an yatasarraf fiha bi ziyadatin aw naqsin. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memperlakukan salat ini Biziadatin au naqsin dengan menambahnya atau dengan menguranginya au ikhrajin an waktiha atau mengeluarkannya dari waktu-waktunya wabillahi taufiq nah pembahasannya sudah selesai jazakumullahu khairan naktahi bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته